Dan untuk tema kita pada kesempatan bagi hari ini ialah terkait dengan ikramu buyuf. Memuliakan tamu. Adab-adab di dalam memuliakan tamu. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Shuraih Al-Ka'bi namanya Khuwailid ibnu Amr Al-Huzai semoga Allah meridainya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu yaumun wa Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya dengan memberikan jaizahnya dengan memberikan jaizahnya. Jamuan-jamuan tamunya yaumun walailah sehari semalam. Disebutkan dalam lafaz yang lain fal yukrim dhaifahu jaizatahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya dengan bentuk jaizahnya. Ditanyakan oleh para sahabat, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Apa jaizah tamu itu wahai Rasulullah? Dikatakan yaumuhu wa lailatuhu. Sehari semalam menjamu dia sebagai tamu sehari semalam. Beliau mengatakan wadhiyafatu thalathatu ayyam. Ad-dhiyafah menerima tamu, menjamu tamu itu tiga hari. Wama ba'da dzalika fahuwa shadaqatun. Adapun yang setelah itu dikatakan sebagai sedekah. Wala yahilla lahu ay indahu hatta yukhrijah dan tidak halal bagi tamu itu tetap tinggal di sisi tuan rumahnya sebagai tamu hingga sang tuan rumah terpaksa mengusir dia. Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim La yahillu li muslimin ayyuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tetap tinggal di saudaranya. Iqamah. Tinggal di tempat saudaranya hatta yu'thimahu. Sehingga temannya tadi membuat dia berbuat dosa kepadanya. Ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi "Wa kaifa Bagaimana kok dia membuat dia berdosa? Qala belum menyatakan yuqimu indahu wala syai'a lahu yukrihi bihi. Dia tetap tinggal di sisi saudaranya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa untuk menjamu dia sebagai tamu. Ibnu ini hadis menjelaskan kepada kita tentang ahkam dhiyafah wa adabuha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan dhiyafah bertamu dan adab-adabnya. Kita bawakan masail-masailnya supaya lebih memudahkan kita untuk memahaminya dengan baik. Barakallahu fikum. Yang pertama ia ta'rif al -daif. Definisi kalimat daifun bentuk jamaknya ialah duyufun. Kalau dibahasakan oleh kita tamu. Tetapi secara fikih Islam yang namanya dhaifun ialah seseorang musafir jauh. Orang yang datang dari jauh, musafir yang jauh, yang kemalaman atau kehabisan bekal di sebuah tempat. Di sebuah tempat entah kemalaman atau dia kehabisan bekal di sebuah tempat tidak ada yang dia pakai untuk bermalam. Maka dia mengetuk pintu salah seorang muslim di tempat itu minta dia dijadikan sebagai tamu. Tergambar ya? Atau bayangkan dulu, jangan bayangkan sekarang. Bayangkan dulu safarnya itu paling tidak menggunakan himar, kerdai, atau menggunakan onta, paling cepat menggunakan kuda. Atau jalan kaki. Tidak ada hotel, tidak ada losmen, tidak ada warteg, tidak ada yang lain-lainnya. Yang dia bawa bekalnya dia pakaiannya, uangnya, makanannya. Safar ke sebuah tempat untuk sebuah haji atau yang lainnya. Sampai di sebuah tempat yang dia safar di sana, sudah malam. Tidak ada tempat untuk beristirahat. Maka dia mengetuk pintu salah seorang rumah di sini. Assalamualaikum. Boleh saya mertamu di sini? Paham ya? Boleh saya mertamu di sini? Nah, kata. Orang jauh. Yang dianjurkan memuliakan tamu tadi. Dipahami ya? Atau nggak punya bekal hapus bekalnya. Ngetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bisa saya bertamu di sini. Dipaham ya? Hadha huwa. Itu yang namanya dhaifun. Itu yang namanya dhaifun, dhuyufun dalam fiqh syar'i penjelasan para ulama barakallahu fikum. Wahakada penjelasan dari kalangan ahlul lughah. Itu yang namanya dhaifun. Adapun seseorang yang satu daerah, satu tempat, main ke rumah temennya atau siapa gitu, itu namanya zairun. Seseorang yang ziarah, berziarah ke sahabatnya, ke temannya, relasinya, itu namanya zair. Biasanya bukan orang jauh dengan safar panjang itu namanya zair. Antum di muntilan, Ada yang di pondok, ada yang di dekat pasar sana, ada yang dekat arah Magelang sana. Aku kepingin berjumpa dengan teman yang di pondok, itu namanya zairun. Kepingin ziarah. Dipahami ya? Kepingin ziarah. Kalau yang dari jauh, Misalkan dari Muntilan, dari Jogja, mau datang ke Sidayu, ke rumah saya. Saat anak mau ke rumahnya antum, jauh ini. Itu disebut dengan disebut dengan disebut dengan waifun kalau antum tidak punya bekal, kalau antum tidak punya tempat untuk beristirahat. Dari sini barakallahu fikum, ada pembahasan panjang di kalangan para ulama kita, para fukoha, terkait dengan masalah siapa yang diwajibkan untuk menerima tamu. Siapa yang diwajibkan untuk biyafah menerima orang sebagai tamunya. Pendapat sebagian fukoha menyatakan umum yang berkewajiban menerima tamu ialah ahlul hadar wa kadzalika ahlul bawadi. Ahlul hadar orang-orang yang di tengah kota. Bawadi yang di pedalaman pelosok. Umum saja. Dikarenakan lafadznya umum. dan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Umum. Pendapat sebagian ulama, yang bernama jumhur fuqaha menyatakan kewajiban fa itu hanya untuk ahlul bawadi. Orang-orang yang di badiah-badiah, pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok negeri. Di mana di sana tidak ada tempat penginapan, tidak ada warung padang, wala warteg, Ketika orang datang sampai sana, entah kemalaman atau nggak punya bekal, tidak punya tempat untuk bermalam. Hujahnya ialah definisi dhaifun syar'an lughatan wa syar'an. Secara lughah dan secara syariat. Dipahami? Itu yang namanya dhaifun di masa itu. Dikarenakan barakallahu fikum dhaifun wa zairun beda haknya. Kita akan disebutkan insya Allah setelah ini. Beda haknya. Naam. Pendapat yang rajih barakallahu fikum dalam bab ini ialah pendapat yang kedua. Sesuai dengan makna dhaifun atau dhuyufun lughatan wa syar'an. Yang berkewajiban untuk menerima orang sebagai tamunya ialah ahlul bawadi orang-orang di pedalaman di zaman dahulu kala barakallahu yang memang orang-orang asing yang datang musafir-musafir yang datang ketika sampai sana kemalaman atau nggak punya bekal tidak bakal mendapati penginapan atau semisalnya kecuali rumah penduduk. Kita ya? Maka dia boleh ngetok pintu manapun dari rumah yang ada minta dijadikan sebagai tamunya dan digabungkan dalam uh, ahlul bawati termasuk dalam kategori ahlul bawati ialah khusus untuk seseorang yang musafir betul-betul habis bekalnya tidak punya apa-apa tidak bisa untuk menjawab penginapan atau yang lainnya dan mungkin balik ke tempatnya dia ini kondisional ketika akan halatuhu kondisi dia, keadaan dia sama dengan kondisi para pun para duyuf di masa lalu. Kalau seandainya ada yang seperti itu. tetap itu aja rumahnya ikhwan-ikhwan sini tinggal tak tak tok assalamualaikum. Boleh nggak cerita tamunya antum? Gitu. Dari mana? Saya ikhwan Jakarta. Misal. Mau kemana? Aslinya sih ada hajat di muntilan sini. Di sini mau ketemu sama siapa? Tidak ada sih. Tidak ketemu siapa-siapa. Ya kepengen hajat di sini. Kedarullah masyafa'al. Saya kecurian. Tasnya saya dicuri lengkap dengan uang saya dan segala macam. <laughs> Saya nggak punya apa-apa sekarang ini. Mau cari penginapan, dari sejarah penginapan. Mangan ya orang iso. Eh, nggak ada apa-apanya. Boleh nggak saya jadi tamunya antum di sini? Tergambar ya? Masuk. Antum sebagai tamu saya. Barakulikum. Nah, ada kewajibannya itu. Ada kewajiban-kewajiban tuan rumah ini nggak sembarangan ini. Itu kalau terjadi demikian. Adapun di zaman sekarang ini atau di zaman dahulu kala pada ahlul hadar orang-orang tinggal di perkotaan, di tempat yang ramai. Di sana banyak penginapan-penginapan, banyak warung-warung, matam-matam, dan semisalnya. Apalagi zaman sekarang kita ini tidak ada yang namanya Yes, ya, ya, antum safar jauh. Nah, dari Muntilan mau ke mana? mau ke pelosok Banyuwangi sana. Ya jauh, bukan di sini. Di Banyuwangi sana. Ada hajat mengukulan ikan. Di sana tempatnya banyak ikan gitu ya. Di sana banyak hotel, mau bintang lima, bintang empat, bintang satu, mau losmen, warung banyak. Antum safar bawa mobil lagi pribadi sama teman-temannya antum ke sana ini. Ya sudah, tidak ada biafa bagi antum. Ketika antum mau bermalam, ima antum bermalam di temannya antum, wa ima antum di hotel. Makan tinggal makan di warung. Tidak khawatir yang namanya kelaparan, tidak usah khawatir terkait dengan masalah penginapan. Paham itu? Ada Itu yang namanya dhaifun wa Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan masalah <clears throat> definisi tamu. Sehingga untuk di zaman kita sekarang ini azakumullah lebih banyak diistilahkan dengan zairun. Paham ya? Saya mau ziarah ke antum, itu bahasanya. Tidak mengatakan saya mau mertamu ke antum. Tidak ada ketentuan tamunya kalau antum-antum ini. Ha? itu dibahasakan dengan zairun. Saya kepingin ziarah ke antum. Kadang eh, yang ziarah lebih zen daripada yang diziarai kalau saya repot-repot nanti ketemu sama antum eh, jam-jam 9 pagi. Nah, antum dari jauh gampang hotel oke. Sarapan ini gampang sarapan gini wah ada. hanya kepikir temu tuh aja. Itu namanya zairun. Ya, ya? kalau itu Baik. Pembahasan yang berikutnya ialah ya fitina asakumullah al-amru bi ikrami dhuyuf. Perintah untuk memuliakan tamu. Dengan nas hadis ini Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim Bayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikramul duyuf. Barakallahu fikum. Ketika sudah antum terima dia sebagai dhaifun, maka wajib memuliakan tamu. Lam di sini lamul amr, lam perintah mengandung makna wajib memuliakan tamunya, termasuk iman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwan memuliakan tamu ini adalah sifatnya para ambiya wal mursalin. Akhlaknya para nabi dan para rasul. <clears throat> Barakallahu Kita ingat uh, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim di Az-Zariyat. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ila akhir ayat. Apakah telah datang kepada engkau wahai Nabi hadis perbincangan cerita tentang tamunya Ibrahim yang dimuliakan itu? Yaitu ketika mereka masuk menemui Ibrahim dan mengucapkan salam. Qalu salama. Maka Ibrahim mengatakan salamun qaumun munkarun. Dijawab salamnya dan mengatakan ini kaum yang enggak saya kenal. Siapa gerangan? Kata-kata kaumun mungkarun. Tandanya apa ini? Orang jauh yang enggak dikenal tahu-tahu mertamu ke rumahnya beliau. Barakallahu Tamunya pakai adab mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tuan rumahnya lebih beradab lagi Barakalasikum Waalaikumsalam. Itu disebutkan dalam tafsirnya bedanya kalu salaman dengan kala salamun. Mansub dengan marfu ada makna yang berbeda di situ. Yang intinya beliau mengatakan salamun itu lebih mulia. Barakalasikum fikum. ya Nah. Maka beliau langsung faragha ila ahlihi. Ma mendatangi keluarganya. Meminta keluarganya menyiapkan jamuan tamu. Faja'a bi'ijlin samin. belum mendatangkan ijl. Apa ijl? Apa ijl? Anak sapi. Nah, bukan anak kambing, balibul. Tidak ini. Ijlun itu anaknya sapi, pedet. Tapi samin, gemuk. Barakallahu fikum. Disuguhi makanan yang istimewa. Dalam kondisi tidak kenal siapa mereka. tahunya para tamu dari jauh. Dan beliau terima sebagai tamu. Didatangkan dengan ijlun samin. Itu jangan dikira anak, anak, anak sapi sih. Urip. Boten. Sudah diolah gitu loh. Dan itu jamuan yang paling istimewa ketika itu. Jangan hmm. sapi gede, sapi kecil. Barakallahu fikum. Apalagi dibikin utuh gitu ya. Dibikin, utuh. Ya. Nah, kalau punya kambing kan kambing guling. Niki pedet guling. Itu luar biasa. Disuruhkan pada mereka. Fakarrabahu ilaihim. Beliau mendekatkan kepada mereka Monggo dinikmati. Ternyata tangan-tangan mereka tidak menyentuh sedikit pun jamuan tadi. Beliau mengatakan kalau qala tak ta'kulun? Apa Anda semua enggak makan? Kepada yang makan. Akhirnya muncul rasa takut pada beliau. Ternyata memang bukan tamu sembarangan. Ini adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa. Enggak makan ya para malaikat. Intinya adalah ini akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ambil kaidah. Kaidah besar di dalam menafsirkan ayat. Kaidah besar terkait dengan para anbiya wal mursalin yaitu kalau antum mendapati dalam sebuah ayat, beberapa ayat menerangkan seorang nabi atau beberapa nabi, tidak semua nabi, menjelaskan tentang sebuah sifat mereka, perangai mereka yang mulia yang agung. Maka kaidahnya adalah perangai ini ada pada semua Ambiya wal mursalin. Tetapi untuk nabi ini istimewa. Diceritakan, disampaikan, dikarenakan akhlak ini luar biasa pada beliaunya. Tapi di akhlak ada bersemua ambiya wal musalim. Dipahami insyaAllah ya? Ini akhlaknya semua Nabi, semua Rasul. Wabil khusus akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan itu turun-temurun ada pada zuriyah beliau. Nabi Allah Ibrahim adalah Abul Ambiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi dan para rasul. Nabi-nabi dan rasul yang datang setelah beliau itu dari anak-anaknya. Ada yang dari Bani Ishak, ada yang dari Bani Ismail. Paham dong? Turun temurun. Awalnya kepada Bani Ismail. Sampai muncul yang namanya orang-orang Arab, dari Bani Ismail. Itu dikenal dengan watak, sifat mulia yang namanya karom, kemuliaan, dan ikram, memuliakan orang lain. Terutama yang namanya duyuf. Ikramu duyuf. Itu akhlak yang ada pada Nabi Allah Ibrahim AS dan dzurriyyatuhu min Ismail. Masyhur jidan di kalangan bangsa Arab ketika itu dalam kondisi mereka masih kafir, musyrikin, apalagi yang muslim di antara mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini akhlak yang para nabi. Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan ini kepada umatnya. Ini akhlaknya para salaf, ini akhlaknya kaum mukminin, ini akhlaknya kaum muslimin. Barakallahu fikum. <coughs> Baik pembahasan yang lain. Dalam hadis ini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan falyukrim dhaifahu jaizatahu. <clears throat> Bukan semata-mata memuliakan tamu tetapi hendaklah dia memuliakan tamunya yakni memberikan jaizahnya. kata-kata jaiza itu dijelaskan dalam hadis ini di hadis yang sama yakni yaumuhu wa lailatuhu jamuan dalam sehari semalam artinya itu yang wajib bagi tuan rumah memuliakan tamunya sehari semalam bahasa jaizah di zaman kita sekarang ini itu sering dipakai untuk hadiah besar orang yang menang lomba. Sayembara atau lomba apa, begitu lomba menulis, lomba karya tulis dan segala macamnya, dia juara satu, dikasih jaizah. Artinya sebuah yang sangat istimewa bagi yang juara satu ini. Kalau dalam hadis ini adalah memuliakan tamu sehari semalam. Ini adalah hari di mana wajib bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya dengan kadar yang dia mampu sesuai dengan kondisi masing-masing tuan rumah. Harus dikasih. Siapkan tempatnya untuk istirahat Siapkan segala sesuatunya untuk menyam, membuat nyaman tamu ini. Jamuan makannya, jamuan minumannya, jamuan cemilannya. Sehari semalam. Kalau dibilang dia masuk ke rumahnya antum. Eh, bermaghrib atau berisya. Maka eh, selesainya keesokan hari setelah isya. Kayak masuk hotel ya. 24 jam. Ada check in, ada check out. Barakallahu fikum. Dari sini khonafidina azakumullah dianjurkan bagi tuan rumah untuk di hari yang pertama ini sedikit takaluf, sedikit memberatkan dirinya, menyiapkan yang enak, istimewa bagi tamunya. Yang biasanya tidak ada diadakan. Gitu ya. Ya hari itu pas masaknya itu oseng-oseng sama tempe goreng, misal. Ditambahi ada telur dadarnya. Nah, tergantung kemampuan masing-masing. Hari itu dia pas masaknya adalah rendang, tapi bukan rendang daging, rendang telur. Dimasak rendang, ditambahi ada ayamnya. Untuk apa? Sang tamu. Dipahami ya? Hari itu dia air putih saja. Dikatakan ada tamunya, dikasih lebih. Dikasih teh panas. Hawa ini panas, es teh. Nah, tamunya kok seneng kopi, dikasih kopi. Tamunya kok seneng kopi tapi yang dingin-dingin, dikasih apa ini? Dikasih apa ini? Dikasih kopi dingin. Ada sekarang kopi dingin ya. Wah kata. Boleh untuk sedikit sedikit takaluf memuliakan tamunya dengan batas kemampuannya. Itu besar pahalanya. Ikrabu duyuf yang diinginkan sekarang ini kepada fitina azakumullah. Is ya? Itu hari pertama. Rasul mengatakan al sahat sahatu ayyam. Yang namanya menjamu tamu, mertamu itu cuma tiga hari. Yang selebihnya tergantung dia. Sodako, Kalau kamu membiarkan dia sebagai tamu kamu sepuasnya dia, tidak masalah. Yang tiga hari ini yang diharuskan. Selebih dari tiga hari, sodakonya antum. Nah, tiga hari ini, hari pertamanya disebut dengan jaizahnya. Yang kedua, yang ketiga, terserah Anda. Lebih dari tiga hari, sodakoh. Monggo, Anda bilang, e, terima kasih telah datang ke rumah kami sebagai tamu. Sudah tiga hari, silahkan jenengan teruskan perjalanan. Nah, ya sudah. Kalau diminta begitu, tamunya harus segera kemas-kemas, melanjutkan perjalanannya. Atau tuan rumahnya, Masya Allah, mulia banget sudah tiga hari, silakan jenengan mau masih di tempat kami. Ahlan